Pak Gilbert. dia kan bagus ya. Karena itu sektoral itu tahu itu siapa, ya. siapa yang ciptain itu. Saya akan eh, cukup upah minimum provinsi aja sudah cukup ya. Dan juga saya mau kasih tahu itu uh, bangsa kita tuh tidak ada sense of crisis ya. Keadaan seperti ini masih demo, masih menghancurkan, masih anarki, masih segala macam. dimana mana sudah sedemikian susahnya itu masih berbuat seperti ini. Sebentar aja, kalau pada kabur semua itu kan jadi habis deh, jadi bangkrut deh negara ini. Nggak ada sense of crisisnya gitu. Makasih. Iya. Pak John, silakan Pak. Saya kira susah ya di Indonesia ini, apalagi datang muda mau pemilihan umum. Siapapun menjadi presiden dari partai apapun juga semuanya menggunakan buruh, agama, upah jadi kenalan politik buat tujuannya ya menjadi capres nanti kalau dari itu bisa korupsi terus dia bisa hidup poya-poya dan menghabiskan uang rakyat gitu aja kerjanya oke Pak Ali ya sama siang ya Pak memang pemerintah ini ya dari awal ini nggak mendidik khususnya uh, pemerintah SBY ini nggak mendidik masyarakat untuk maju berpikiran maju ya nggak memajukan pendidikan Ya lihat aja TKI TKI sampai ke luar negeri, sampai di deportasi ribuan orang. Dia nggak memberdayakan bagaimana meningkatkan kualitas hidup dari rakyatnya yang bagaimana supaya bisa sekolah, mencapai taraf hidup yang lebih baik. Di Amerika saja orang lulusan S1 kerja itu satu jam itu dihitung per jam gajinya di Amerika loh lulusan S1 loh ya di sini ditentukan minimum udah minimum naiknya ya minta ampun mereka benar-benar nggak dididik bagaimana bisa menghargai bisa eh, belajar untuk juga menghargai orang lain menghargai majikannya emang ini pemerintah ini pemerintah bobrok jadi yang yang jadi korban adalah masyarakat kalau begini terus jangan harap Indonesia bisa maju apalagi sidang WTO dan sebagainya ini akan bangkrut terima kasih oke、okay. selamat sore Pak Anto ya selamat sore ya silahkan Pak gini pemerintah pajak segala macam selalu menganggap pengusaha itu banyak PT atau orang itu banyak duit ya balik lagi kita memang mungkin punya duit tapi bisnis jadi bisnis gitu loh bisnis sekarang itu udah setengah mati mbak kalau misalnya anda nggak kuat modal udah bangkrut yang bisa bertahan-tahan kayak kita ini adalah yang punya punya modal udah apa di pasaran jadi kalau dibikin yang baru-baru lagi macam-macam itu tambah biaya tambah biaya lama-lama kita juga tutup tapi jangan nyentuh harta pribadi kita ya itu lain cerita loh nggak nggak sama karena mereka selalu nggak oh kita orang kaya pengusaha orang kaya ya kita kaya kita kaya tapi yang entity bisnis kita kan lain sama pribadi makasih Ya, Pak Luki. Ya, kalau menurut saya sih memang ini sulit ya kondisinya ya. Kalau menurut kayaknya sih mendingan dihapusin aja tuh semua upah-upah minimum itu biarin aja pasar bebas aja. Jadi seperti di luar negeri kan nggak ada tuh begitu-begitu. Jadi bebas aja, kalau memang prestasinya bagus ya bayar sekian gitu. Kalau memang jelas kelasnya ada di bawah gitu kan. Jadi nggak ada konflik terus-menerus begini. Kalau nggak ini tiap tahun akan ada lagi, akan ada lagi. Persaingan makin berat ya. Saya sendiri punya pabrik tekstil, punya karyawan 452 sekarang. Saya Januari udah mau babat tuh dua per Gitu. Udah nggak tahan itu mendingan saya pindahin ke luar negeri kayaknya pabrik saya daripada masih bertahan di sini nggak kompetitif lagi sekarang gitu makasih iya Pak Sudibyo silahkan selamat siang ya mau kami menurut kami Bu ya sekarang itu salah satu kompetitif mampuan pemerintah dalam menetapkan sistem perburuan bukan perburuan di Indonesia karena setahu saya tiap-tiap jenis eh, usaha perburuan itu ada jasanya, ada harganya gitu. Seperti zaman Belanda itu, katakan tukang kebun untuk tiga tahun pengalaman berapa satu jamnya gitu dan sebagainya. Termasuk juga tukang tekstil yang kerja di perusahaan untuk tenun berapa satu jamnya gitu dan sebagainya. Itu pemerintah semua yang tetapkan karena Menteri Perburuan kita nggak ngerti masalah aspek perburuan yang benar maka timbullah seperti itu gampangnya aja padahal itu salah tentunya jadi pemerintah harus dalam revisi dan tidak ada upah minimum sektoral maupun upah minimum semua ditentukan oleh prestasi kerja dan uh, apa efektivitas dalam menggunakan dananya untuk mengubah per itu gitu loh. Kalau tidak mampu ya harus diganti, harus atau dipindahkan ke, ke tempat yang lain, ke bidang yang lain gitu. Kalau tidak mau ya diberhentikan tanpa apa sangon karena mereka memang tidak mampu kerja, tapi kamunya memeras pengusaha gitu loh. Jadi pemerintah ini dalam intermediasi membeli Jadi akhirnya pengusaha yang kena gitu loh. Ini salah satu pemerintahan yang konyol gitu. Terima kasih. Paleo. Ya, kalau komentar saya kan eh, serikat pekerja ini nggak bisa kerja gitu, taunya ada tayuran aja. Memang lebih bagus upah minimum sektor regio, eh, apa uh, eh, uh, sektor itu dihapus aja. Karena itu seperti orang sekolah, kalau lo ranking satu, lo pinter ya dapat beasiswa. Kalau nggak bisa ya memang mau upah begitu dan pengusaha bijaksana juga sih dalam menentukan upah tidak terlalu menekan-nekan juga sebenarnya. Itu yang bikin ulama itu serikat pekerja gitu. Terima kasih. Pak Leo, selamat sore. Eh, sore Ibu, ya, itu tidak hanya eh, apa ya, tidak hanya upah minimum sekarang yang dihapus, Dewan Pengupahan privasi juga harus dihapus. Lihat aja tuh, naik sepeda motor, pakai baju, jaketnya apa? SP, LEM, SPSI, Solidarity for All. Itu kan bawa-bawa komunis itu. Itu memang eh, apa ya, ini makanya orang ada pelarian modal. Itulah dolar bisa belas ribu. Ini memang harus ditindak itu. Eh, buru-buru demo, siapa yang bertanggung jawab tuh? Dewan penguahan, pengupahan, kemana tuh muka-muka mereka? Di mana muka-muka tripartit itu? Terima kasih.